pengajian mana nih? Juga Nah, Bu kita akan membahas yaitu tentang hidup berkah. Kayaknya sebelah saya berkah banget nih lihat nih. Sampai sehat banget. <laughs> Bu, mau Ibu mau duit nggak? Mau nggak? Mau nggak? Semangat banget mau. <laughs> nah Bu kita akan membahas duit seperti apa sih yang berkah ya Bu ya. Nah ntar dulu Bu satu-satu ya sapanya ya. Assalamualaikum Bu. Sehat semua. Dari pengajian mana nih? Jembatan. Mau oh, duit juga bu? <laughs> mau, mau ya bu. Buat beli ini, beli gelang, beli kalung, beli cincin, beli tas. Uh, demen ya bu duit ya. Pengen berkah bu duitnya? Pengen tahu kan caranya gimana? Iya, nanti kita akan panggil ustaznya, tapi saya mau sapa pemirsa dulu di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sia TV One, titian kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali hadir berjumpai Anda di pagi ini, tentunya di acara titian kolbu. Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas rahasia menggapai hidup berkah bersama Ustadz yang insya Allah sebentar lagi akan hadir tengah-tengah kita, Ustadz Kokolim. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Assalamualaikum Ibu. Pak iya. Jeje, sehat. Ni oh. hao ma? Wo oh, hen hao. Wo hen hao. Iya hao ma? Uh, ah, hen hao. Iyalah, itu aja. Bahasa Cina itu bahasa. <laughs> Iya, ya. bahasa Cina itu paling gampang lah Mbak Jeje. Gitu ya? Mm -mm. Kalau gampang kalau makan ce. Iya, ce. Nasi fang. Ce fang. Makan nasi? Maman ce. Maman ce. Ah. Kalau nasi ce ce. Eh kalau makan ce nasi fang, makan nasi ce fang. Ce fang. Kalau makan bubur ce bur. <laughs> kalau tidak makan ce keng. <laughs> kalau ce fang itu betul. Iya. iya baik. Nah Ustaz tadi saya udah nanya ibu ibu, Nah, kalau urusan duit mau udah getol aja deh Ustaz, eh, mau katanya. mau Lagi ngantuk juga ngelak duit, mau. Ini <laughs> Ustaz kesini juga bawa duit Bu. Ya kok ya? Iya. Duit apa sih maksudnya kok? Hmm, nah, jadi rahasia menggapai hidup barokah. Hmm. Ibu ya, hmm. Kok selalu mengatakan dengan duit. Kalau duit nggak tertanya lagi deh. Tahu semua. Tahu duit nggak bu? Kalau bahasa Sunda naon eta? Kalau bahasa Jawa? Kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris deh Bu, bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab? Fulus. Fulus. Ada fulus ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. <laughs> Jadi ternyata Mbak Cece, duit itu rahasia mengapa hidup barokah, keluarga barokah, anak barokah, istri barokah, keluarga barokah, semuanya iya. mendapatkan barokah. Betul. Kau selalu menyimpulkan dengan duit. Duit. Nah, mm. D U I T. Mm. Itu kita kaji, Iya. kita bahas. Mm. Apa itu pertama D? D itu doa jangan pernah tinggalkan yang namanya doa kalau mau hidup barokah. Sampai Rasulullah mengajar begini Pak Jidup. Rasulullah mengajarkan doa usilahul mukminin. Doa itu merupakan senjatanya orang-orang mukmin. Wa nurus wa ar cahaya atau nur langit dan bumi wa imaduddin dan merupakan tiangnya agama. Doa usilahul mukmin. Senjatanya orang mukmin. Makanya ibu punya anak nggak Bu? Iya. Mbak Cece punya anak? Punya. Berapa Mbak Cece? Dua. Alhamdulillah. Hmm. Ibu punya anak semua ya? Iya. Nah, makanya kalau kita punya anak, biar anak kita barokah gimana Bu? Jangan pernah tinggalkan doa Bu. Iya. Rasul mengajarkan apa? Doa ulwalid ala waladihi ka doa nabi ala ummati. Doa atau ucapannya orang tua buat anak-anaknya seperti doanya para nabi buat umatnya. Ini Mbak Cece, ibu-ibu ya, mamanya lagi kesel sama anak kita nih Bu. Emosi nih jaga ucapan. Kenapa? Ia mengandung doa. Uh -uh, jangan seperti dasar kamu anak kaya anjas marah. Ah. itu boleh bu kalau <laughs> ya. Tidak boleh yang negatif. Iya mengandung doa. Iya, Ternyata bu nangning nangning nangning nah. <laughs> Ternyata doa itu merupakan sholat. Ternyata doa bisa diartikan dengan sholat. Kenapa demikian? Pertama kali koko bu ketika dulu belum muslim ya Koko kan dibesarkan dari keluarga China Tionghoa. Mm-hmm. begitu diislamkan sama kiai, disyahadatkan. Hmm. Kalau syahadat menggunakan bahasa Arab. Nah, Koko karena dibesarkan dari Tionghoa, ibu Tionghoa, bapak Tionghoa, sehari mm. kan menggunakan bahasa Tionghoa, Bu. Mm. Pertama kali disyahadat oleh seorang kiai menggunakan bahasa kerakotan. Mm-hmm. Begitu fase, begitu sudah fase, dulu apa Bu? Ketika dia asyhadu alla ilaha illallah tidak bisa, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. <laughs> Tapi begitu fasih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ribuan jemaah mengatakan syah. Ketika syah jadi muslim, karena Islamnya berumur 15 tahun, kan sudah akil balik. Kokoh pada malam itu juga wajib melaksanakan sholat lima waktu. Karena di Islam kan menjelang sholat isya. Hmm begitu diajak sholat lima waktu kau bertanya Pak Kiai mohon maaf sebelum saya sholat saya harus bertanya apa itu makna sholat hmm. nah sama kayak apa baca? dijabarkan sholat itu di dalam ilmu fikih dikatakan as-sholatu lughatan sholat menurut bahasa artinya ad-doa artinya doa maka D yang pertama Biar keluarga barokah, hidup barokah, rezeki barokah Semuanya barokah Bagi yang muslim Jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu Itu D yang pertama iya. Kenapa? Orang kalau sedang melakukan sholat lima waktu bu Artinya dia sudah termasuk Termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Orang yang orang muslim yang tidak melaksanakan sholat lima waktu Dia termasuk orang yang tidak bersyukur Tidak bersyukur namanya apa? Mm. Kufur kan? Kufur perbuatannya bu, orangnya kafir, hmm. kafirnya kafir nikmat. Iya. Survei membuktikan begini Mbak Cica. Mm -hmm. hmm, hmm. mau tanya dulu Bu ya. Tolong dijawab dengan jujur ya Bu ya. Jangan ada dusta di antara kita. <laughs> Sholat lima waktu paling khusus berapa menit? Nah, itu deh tuh penyakit tuh. Oh. Berapa menit Bu? Berapa nama zikir? Bu berapa menit Bu yang ibu sini? Ayo. Bukan. Pak Cece hmm. tuh. 5 sampai 10. Nenek-nenek 50 menit kenceng <laughs> Standarnya 5 menit kan begitu 5 iya. menit standar deh. Hmm. Yang 5 menit tuh Mbak Cece itu biasanya kalau habis sholat minimal dia berdoa Allahumma antas salam. Ya. Yang satu menit juga berdoa Allahumma lantas jalan. <laughs> nah, Pak ambil asal paling khusus 5 menit. Iya. Sekarang 5 menit dikali 5 waktu. Hmm. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lima dikali lima Berapa menit bu? 20 Artinya apa? Artinya sehari semalam Allah hanya minta waktu kepada kita Untuk beribadah wajib kepada Allah Menunjukkan tanda terima kasih kita kepada Allah Sehari semalam cuma 25 menit Sementara sehari semalam Allah memberi kita waktu berapa jam? Satu jam berapa menit? 60 menit kali 24. Berapa menit, Bu? Ayo eh, kita kali-kalian, Bu. Nang ning nang ning nang berapa? menit? Ya? <laughs> 60 kali 10 600. 60 kali 20 sisanya 4. 60 kali 4 60 kali 4 240. 1200 ditambah 240 1440 menit. Bayangkan ibu-ibu dan pemirsa, sehari semalam Allah memberi kita waktu secara gratis, kesehatan secara gratis, oksigen secara gratis, nikmat secara gratis, sehari semalam 1440 menit. Ya Allah minta cuma 25 menit. Banyak apa sedikit? Banget ya. Kenapa kita masih berat melaksanakan sholat lima waktu? Iya. Kadang-kadang apa Mbak Cica? Subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, <laughs> maghrib kecapean, isya Hafal kan tuh. Teh Baik. Kok kita doa boleh maksimal yakin hmm. kepada Allah ya doa tapi kalau nggak ada usaha juga percuma ya kok ya nah, nah kita akan bahas kok usaha itu seperti apa ya agar doa dan usaha itu seimbang tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu Insya Allah doa sudah, usaha pastinya harus kita lakukan ya karena kita sebagai makhluk hidup juga butuh sesuatu yang harus kita makan, kita minum. itu kan harus mengeluarkan duit tadi ini duit beneran Bu istilahnya. Harus ada usaha ya. Jangan sampai kita doa tapi kitanya males kedul ya kok ya. <laughs> nah, usaha apa sih yang memang harus dibolehkan dalam Islam itu kok? Nah, mhm. jadi subhanallah ya, kalau tadi sudah doa duit, bagi kita kan doa punya masih ada usaha. Mm. Kalau sudah doa masih ada usaha. Mm. Usaha itu kalau bahasa Arab artinya ikhtiar. Mm. Betul Bu? Iya. Kalau surah Al-Jumuah bunyinya apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholatu mm. fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Mm. Kalau sholat sudah kalian kerjakan, bertabaranlah di dalam apa bertabaranlah di muka bumi ini dalam rangka menggapai rezeki Allah. Artinya apa? Kalau sudah sholat, mesti ada usaha. Iya. Betul nggak, Bu? Kita rezeki turun dari langit langsung apa mesti ada usaha, Bu? Usaha. Nah, doa mesti ada usaha. Iya. Gak cukup dengan doa. Iya, mungkin kita doa tiba-tiba duit jatuh gitu ya, ah, Pak ya. Iya, betul. <laughs> Oh, punya anak nih. Ya Allah, saya minta anak ya. Saya belum nikah. <laughs> Mana mungkin dapat anak tuh, Bu ya? Iya, nah, benar. Terus kalau usahanya mesti halalan thayyibah. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Ya ayuhan nas, Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba mm-hmm. Makanlah di muka bumi ini yang halal dan baik mm-hmm. Mm-hmm. Tapi kalau orang yang beriman Ya ladina amanu kulu Kulu, kulu mimma razaqanakum eh, Kulu mimma razaqanakum Kulu mimma razaqanakum halalan Waskuru lillah Kalau orang beriman itu yang halal Karena iya. apa? Sudah tahu baik kan pasti kan Tapi kalau manusia baik dan halal, gitu Bu ya. Hmm. Terus kalau udah doa masih ada usaha. Hmm. Nah, usaha itu kuncinya ada, hmm. nggak boleh putus asa. Harus yakin ya? Harus yakin, nggak boleh putus asa. Hmm. Usaha nggak boleh putus asa, Bu. Kokolim dulu apa? Hmm. Ketika tentang hijrah jadi seorang muslim. Doa sudah. Usaha, Bu ketika sudah doa, usaha jadi seorang muslim dapat hidayah, Bu. Iya. Nah, ketika jadi seorang muslim dapat hidayah, usahanya berat loh. Iya, Belajar Islam itu enggak butuh tenaga. Belum lagi ada ujian cobaan ya. Betul, yang lain-lain, kiri kanan samping semua kan. Dan usaha belajar Islam itu mesti ada usaha yang sungguh-sungguh. Iya, Gak boleh putus asa. Hmm. Paling sulit nyebut huruf R. Hmm, hmm, Gak bisa nyebut R Mbak Cica. Iya, ya. ya. hu akbar itu hu akbal. <laughs> R paling sulit. Iya, iya. Nyebutnya ro. Ro, Allah. Lo. Ro, Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Paling anehnya apa azan Mbak Cica? Hmm. Itu kalau azan Allahu akbar Allahu <laughs> akbar. Enggak bisa nyebut R. Iya. Hebatnya apa? Setiap kali kokolim yang azan subhanallah. Jamaah yang datang rame benar. Subhanallah. Gak seperti biasanya Mbak Dede. Iya, iya. Kok Kok kirain apa? Mau sholat berjamaah, eh mah ternyata mau lihat Cina gila. <laughs> Cina gila dari mana adanya begini, Ya salah. Gak boleh putus asa. Iya, Terus begitu jadi seorang muslim, doa usaha dapat hidayah Bu, belajar Islam pertama kali diajarkan apa? Hmm. Menghafal surat pendek. -hmm. Di antaranya apa? Surat Al-Ikhlas. Hmm, hmm, -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Biar hafal gimana? Usaha dong, iya. diulang-ulang, Bu. Kan betul nggak Bu? di kamar kul huwallahu ahad Allahu samad di mobil juga sama kul huwallahu ahad Allahu samad ketika azan terngiang-ngiang di pikiran kolim tercampur-campur Allahu akbar Allahu samad <laughs> namanya juga lagi oh, usaha nggak boleh kenal putus asa Berkat itu Bu, Koko bisa menyelesaikan tahsin Quran 30 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi di pesantren iya, ya. Baik, itu berkat itu. usaha. Iya, kita akan lanjutkan uh, dua lagi ya belum terbahas ya, Koko ya. Kita kasih kesempatan dulu ada ibu-ibu mau bertanya. Silahkan Ibu dari sebelah mana? Oh iya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur, mau bertanya kepada Ustadz ujian apa-apa kita udah usaha terus tapi masih merasa kekurangan terus itu Ustaz apakah itu yang dinamakan harta yang kurang berkah saya mohon solusinya Ustaz iya, terima iya. kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh punya harta banyak terus kok selalu merasa kekurangan gitu loh iya, yang dia dapat apa kok nggak ketentraman kok nggak damai begitu bu ya harta banyak betul terus perampok juga banyak Pokoknya <laughs> yang datang tuh gak kebaikan bu iya, Itu bisa bu Bisa dikatakan tidak barokah Hati sensitif ya ah, Harta banyak Betul Apa hartanya lapang Iya Apa Hatinya sempit ah, ah, ah. Maunya rumah lapang hati lapang Iya subhanallah Ya kan Bu apa punya rumah lapang Mobil lapang Tapi kalau kita sempit Iya betul Betul nggak bu Iya. Ya kan Iya, iya Buat apa punya uh, Islam tuh begini loh sebenarnya. Hmm. Buat apa dapat anak Pak, buat apa dapat anak Pak Camat tapi mimpi. Hmm. Tapi lebih baik dapat anak, dapat anak Pak Presiden tapi kenyataan. <laughs> ya begitu. Di kantor iya, ke depan bacanya Bu. <laughs> begitu. Iya. Jadi kan arti barokah itu sendiri kan ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan, kebaikan, kebaikan yang Allah beri kita hmm. berikan kepada itu namanya barokah. Hmm, hmm, Betul enggak? Iya. Ibu punya gaji sebulan cuma 3 juta. Tapi barokah. Ya datang apa bu? Rumah tangga tentram, ya. anak gak sakit-sakitan, ya. rumah tangga gak punya masalah. Enak, barokah. Anak soleh-soleha. Soleh-soleha. Suri baca kan juga soleha gitu ya. Amin. ya. <laughs> nah terus punya punya apa? Punya uang gaji sebulan apa? 15 juta. Hmm. Tapi gak barokah. Iya. Kerampokan. Betul. Kecelakaan, banyak masalah sakit-sakitan suami istri ribut ribut uangnya yang 15 juta habis iya dia menyelesaikan tuh makanya itu bisa nggak barokah iya, iya. nah sekarang gimana supaya barokah bu tadi duit doa usaha doanya apa sholat karena orang yang sholat sudah mensyukuri nikmat Allah kan begitu kan mm Nah, sekarang kuncinya apa kalau orang sholat sudah mendirikan sholat dia sudah mensyukuri nikmat Allah iya. Al-Quran sudah jelas pasti hafal deh bu mm -mm. la ing syakartum terusin la azizah. oh, hafal kafartum inna azabi la syadid. la in syakartum la azidakum kalau hambaku kita mensyukuri nikmatku ya kan la azidanakum ku tambah nikmatku tambahnya nikmat Allah ini bisa diartikan barokah kan tambah bu ziyadah barokah itu kan bertambah bagaimana supaya barokah syukuri nikmat Allah bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah salah satunya dirikan sholat lima waktu. Bu. Jadi kalau rumah tangga tuh balik ke sibuk cari harta, sholatnya ditinggalin bu. Iya, Bisa nggak barokah itu harta? Iya, sesibuk apapun kita ini, Sesibuk apapun kita ini, usaha tadi kan cari harta tuh usaha. Betul. yang pertama tuh doa, jangan lupa doa dulu bu, minta kepada Allah sholat, gitu ya. Kenapa rezeki dari Allah betul. Berarti segala satunya dimulai dengan doa dulu ya, kok ya. Dulu. Baik deh. Ibu ada mau bertanya lagi? Silakan Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani dari Jembatan 5. Saya kok mau bertanya Ustaz Koko. Masalahnya begini kok, waktu awal pertama saya rumah tangga baik-baik pas suami saya meninggal punya anak empat terus saya berantakan sama mertua lalu itu rumah saya diambil sama mertua apakah berkah mertua saya mau ngambil rumah saya hmm. sekian terima kasih wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Ibu hmm. Ani ya Bu ya hmm. jembatan 5 jembatan lima. Gue pernah ceramah lu di jembatan genit. <laughs> Anak-anak Jakarta ya, iya, ada ya. jembatan lima, jembatan genit. Gitu. <laughs> Jadi ibu ditinggalkan sama suami, meninggal atau cerai? Meninggal. Baik. Subhanallah ya, segala sesuatu yang kita apa sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini, dia mendapatkan barokah Allah. Jangan pernah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Hmm. itu ibu ya. Hmm, hmm, nah, Eh, di dalam Al-Qur'an itu mengajarkan begini, Bu. Waladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mataan ilal haul ghair ikhras. Itu kurang banyak, Bu. Istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia, maka dia pertama berhak mendapatkan mataan kenangan bu atau upeti atau apa gitu ya Tem berupa mata ilal haul ghair ikhrat berupa tempat tinggal selama setahun dan tidak boleh keluar rumah tidak boleh dikeluarkan bu tapi dia berhak. Bagian untuk anak-anak masa depan anak. Iya. Ah, ah, ah. Mm, mm, mm. Tapi Pak Inakharina kalau mereka keluar setelah itu maka yang saudara saudaranya nggak berdosa bu. Kalau mereka berbuat demikian. Artinya apa? Ketika kami meninggal dunia itu tempat tinggal nggak boleh. Ya sudah rumahnya diambil tuh nggak boleh. Kan. Ya, uh, Nah, yang begitu. Itu kalau ayat Islam sebenarnya seperti itu. Iya. Kalau dikatakan barokah tidak barokah, itu bukan nyari kebarokah, Bu. Hmm. Kesalahpahaman dalam mengamalkan agama Islam. Iya, baik. Begitu. Jadi, ya, balik lagi didoakan saja ya, kok ya, biar diberi hidayah ya, kok ya. Nah, iya, semoga, baik. semoga kalau begini. Iya. Tapi bisa barokah loh, Bu. Mm -hmm. Gimana sekarang sudah terjadi nih supaya barokah gimana? Hmm. Doa, usahanya mesti ikhlas. Iya, ikhlas seperti apa? Uh -uh. Dan berakhir dengan tawakal ya. Tawakal. Nanti kita akan bahas saat lagi pemirsa. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Ya di dalam hidup kita jikalau kita selalu mengedepankan rasa keikhlasan Insya Allah Allah ridho apa yang sudah kita perbuat terhadap orang lain Apalagi misalnya kita ikhlas semata-mata mencari kepiawan Allah ya Tapi zaman sekarang kok susah deh nyari yang benar-benar ikhlas nah. Pengen kita nyumbang, pengen dilihat sama ini wartawan <laughs> Pengen kita sedekah, pengennya orang tahu gitu. Susah banget ya Pak ya? Tahu siapa tuh ya Kan di sini di Kutub Utara kok <laughs> iya. Gimana tuh untuk kita tadi menjelaskan doa usaha ikhlas itu nah. ya kok ya seperti apa yang diceritakan oleh Mbak Cita itu itu terjadi di kampung koko hmm. di sini enggak iya benar enggak enggak <laughs> beda enggak beda <laughs> jadi doa usaha mesti ikhlas hmm. begini Bu ikhlas itu urusan manusia sama Allah hmm. Ikhlas urusan manusia sama Allah. Mm -mm. Manusia nggak ada yang tahu. Iya. Kalau manusia sama manusia itu namanya ridho. Mm. Ridho bisa sama Allah, bisa sama sama manusia. Hmm. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan Ridho Allahi Siridol walidain. Keridhaan Allah terletak kepada keriduan orang tua. kan begitu, Bu? Iya. Kalau sama manusia namanya ridho. Jadi nggak bisa, Bu, ketika mamanya ibu ngojek nih. Terus ibu kasih, biasanya ibu ngojek dari mana? Dari TV One mamanya, Bu. Ke depan, itu ribu rupiah, ya kan? Tiba-tiba Ibu udah tahu, begitu naik sampai nih tiga ribu, mm-hmm. Dia protes, ikhlas dong. Eh maaf Bu, ikhlas itu urusan dia sama Allah, kita mah nggak tahu. Iya. Dia ikhlas tapi dia tidak ridho. Iya. Saya ikhlas sama Allah karena ikhlas urusan saya sama Allah, kamu nggak boleh tahu. Mm-hmm. Tapi saya nggak ridho. Paham Ibu ya? Iya. Jadi kalau sudah doa, ini mesti ikhlas, pasrahkan kepada Allah Bu. Hanya Allah yang tahu ikhlas itu. Makanya Imam Al-Ghazali mengajarkan begini eh, amal itu ibaratkan jasad, ikhlas merupakan ruh. Beramal tanpa ikhlas seperti jasad tanpa ruh. Makanya Imam Ghazali menjelaskan begini, melanjutkan kembali, "Annas kulluhum mauta illa alimun Manusia semuanya mati kecuali yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun sudah meninggal, Bu, dia masih hidup masih Kenal Boy Hamka enggak, Mas? Iya, tahu. Tokoh mufasir ya, Bu ya? Iya. Masih hidup apa sudah tiada, Bu? Sudah tapi seolah-olah beliau masih hidup loh Bu iya. Tafsirnya iya, masih sering dikaji karya-karyanya Itulah iya. manusia semuanya mati kecuali yang berilmu iya. Wal alimuna niyamun illal amilun Manusia yang punya ilmu tidur hmm. Kecuali yang mau mengamalkan ilmunya Pepatah mengatakan apa Bu? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tiada berbuah Wal amiluna mukhtaruna ilal mukhlitun. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu. Menyangka hajinya sudah mabrur, zakatnya sudah mantap, yatimnya sudah banyak, anak yatimnya Bu. Banyak yang tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Nah itu kita harus mewariskan bukan harta saja kepada anak tapi ilmu ya, ya. ilmu, kok ya. Karena iya. kalau harta sudah habis gampang habis, Betul. tapi ilmu tidak pernah tidak habis, pernah ya. habis. Subhanallah. Itu, Baik. Kok kita kasih pertanyaan eh kesempatan lagi ya kok ya. Hmm. Ada yang mau nanya nih kok. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Komaria. Saya mau bertanya sama Ustadz Joko, bagaimana cara membatasi anak supaya tidak terlalu terkekang dan tidak terlalu bebas dalam pergaulan? Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lari ke tema ya? <laughs> mengekang anak Bu, bagaimana supaya mengekang anak? Ilmu apa yang harus kita berikan ilmu ya Bu ya kepada anak kita ya Bu ya yaitu tadi kalau harta gampang habis tapi kalau hmm. ilmu tidak akan pernah habis. Ilmu seperti apa sih ilmu agama sudah pasti ya kok ya hmm. gitu. Jadi mengekang anak Bu supaya mereka tidak masuk terkekang begitu ya Bu ya. Hmm. Nah, emang agama itu kan suatu syariat kalau mengatakan hukum haram, wajib, apa sunnah, haram, wajib sebagainya itu kan hukum. Kalau hukum itu mutlak bu, mm -hmm. ya kan? Kalau ibu nanya hukum namanya, boleh boleh enggak enggak itu hukum sudah ada. Nah, jadi kalau mengekang anak supaya tidak mau terkekang, maka bekalnya mereka pertama tanya ilmu agama. Iya. Makanya bu biar anak itu mendapatkan barokah, tadi itu bu doain, ya ibu berusaha usaha. Ya usaha itu usaha keras yang bikin anak memang berat ibu, usaha keras. Kalau sudah itu dilaksanakan bu, bu mesti ikhlas. Iya, iya. Ikhlas, dimana hmm. anak itu mesti ikhlas, ya. Kan? Hmm. Nanti kalau anak itu masih keluar dari apa yang kita inginkan, hmm. itulah kita bisa berdoa bu, minta iya. kepada Allah. Iya. Kan begitu kan? Tapi tenang, kalau anak itu masih kecil masih bisa dibina bu. Pokok mau tanya deh, ibu eh, kalau ada dua pohon nih, dua pohon ibu tanam nih, yang satu ibu perhatikan bu, ibu siram, ibu perhatiin. Perkembangannya ibu perhatiin aja deh. Yang satu dicuekin. Ini pon satu bu, ketika dia mencong, ibu lurusin. Dia menyok lurusin. Sampai dia besar cantik sesuai dengan keinginan kita. Yang satu bu dicuekin aja bu, dia kesana dia lurusin aja. Eh begitu udah ibu perhati, oh ternyata mencong, ibu lurusin bu patah. Itu ya, bu. Artinya apa? Ketika anak seperti itu dari kecil bina bu. Nah cara binanya itu tadi bu doa, ya bu ya doa dan orang tua sholat mhm. kan begitu kan iya. Uh, usaha mm -hmm. ikhlas iya ya. baik deh ada yang mau bertanya lagi bu silakan ada sudah Oke, iya baik saya aja deh yang nanya deh. Hmm. Nah, kok tadi sudah doa usaha ikhlas terakhir apa tawakal ya, Pak ya? Tawakalnya apa? Ini maksud tawakal itu, nah, Sebelum ke tawakal Mbak Mbak Jeje, mm -mm. tadi ikhlas itu belum selesai. Oh belum selesai, iya. Kok ada yang mau ibu nanya, ternyata nggak nyampe sana ibu ya. Mm -mm. Bu, ikhlas itu ibadah yang sangat luar biasa. Mm -mm. Ruhnya ibadah kita tuh ikhlas. Coba deh bu, bunyinya apa bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budut. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah kepadaku. Abadah yang budun bu, ibadah. Kamu gitu. Ibaratnya gimana bu? Kalau tafsir Quran bil Quran ada mau Quran lain bu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina ala hunafa. Surah Al-Bayyinah bu Elimah. Hmm. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali mereka mau beribadah kepada mukhlisina lahuddin hunafa. Ibadah yang ikhlas hmm. memurnikan ketaatan kepada Allah. Iya doa ini iya masih iya. ikhlas sedekah juga masih ikhlas bayar suami masih iya. ikhlas semuanya cuma ikhlas ya ibu-ibu ada di sini juga harus ikhlas ya po ya <laughs> ibu kalau ya. kalau pulang nggak di kali kali mutasi ikhlas bu ya <laughs> nggak ikhlas gitu. <laughs> iya nah kalau sudah ikhlas mm-hmm. T yang terakhir T nya apa bu tawakal apa arti tawakal pasrahkan kepada Allah. Kapan kita bertawakal? Kalau sudah doa, sudah usaha, sudah ikhlas, baru kita tawakal. Suratnya apa Bu? Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah bulatkan tekad kalian, artinya apa bulatkan tekad Bu? Sudah doa sudah, Sholat, sudah, usaha sungguh-sungguh sudah, ikhlas sudah, T-nya pasrahkan kepada Allah. Kenapa? Manusia hanya mampu berdoa, berusaha, ikhtiar, berencana, merekayasa. Yang namanya manusia, dia tidak pernah berhak menentukan segala-galanya. Iya. Kenapa, Bu? Surat Luqman sudah jelas ayat 34 Allah gariskan. Wa ma nafsum ma saksi bogoda setiap manusia tidak ada yang tahu apa akan dia kerjakan dan apa yang terjadi pada esok harinya. Manusia nggak ada yang tahu. Wa matadri nafsum bi ayi ardin tamut. Setiap manusia pun tidak ada yang tahu kapan dan di mana ajal akan menjemputnya. Manusia nggak ada yang tahu. Boleh jadi Mbak Caca. Barangkali ibu-ibu yang hadir di sini barangkali yang duluan dipanggil oleh Allah koko yang belakangan. <laughs> Tapi boleh jadi juga barangkali koko yang belakangan ibu-ibu yang duluan. <laughs> <laughs> Jadi doa, usaha, ikhlas, T-nya akal iya. begitu ya Bu ya. Kalau misalnya uh, kok tiga ini sudah kita jalanin ya doa, usaha, ikhlas itu, tapi belum mencapai tawakal. Untuk tawakal kan susah ya kok ya. Hmm. Artinya kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Betul. karena Allah yang Maha menentukan segala sesuatunya. Nah, kadang-kadang orang yang tidak tawakal ber, uh, berujung kepada nauzubillah misalnya bunuh diri, ya kok ya putus asa terhadap rahmat Allah menjadi uh. tidak baik gitu kok. kita bisa men selalu menjaga ketakwa uh, tawakalan kita kepada Allah prosesnya itu seperti apa kok? Nah, tadi aku katakan Bu, doa itu usahanya belum maksimal. Hmm, hmm. Iya kan? Iya. Doa usaha-usaha kan tadi Bu aku katakan, nggak boleh putus putus asa. Wala tayatu mirahillah innahu la ya'tu mirahillah illal qaumul kafirun. Hmm. Surat Yusuf. Hmm. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Yang berputus asa dari rahmat Allah adalah mereka orang-orang yang tidak punya Allah. Hmm, Bu ya? Begitu. Jadi doa usaha iya, ia mesti ikhlas. Iya tawakal tadi itu. Iya, nah kok untuk kita juga mencapai hidup yang berkah gitu ya, hmm. karena kok bagaimanapun juga dalam kehidupan ini adalah suatu yang berkah atau tidak berkah. Hmm. tadi kok bilang berkah itu artinya bertambah bertambah Bapak, ya. Kebaikan. Nah, untuk kita bisa merasakan keberkahan dari Allah bisa nggak sih kok? Ya, bisa. Bisa. Hmm. Contohnya seperti apa kok bisa dijelaskan? Kalau merasakan pertamanya keberkahan yang kita miliki, ibu hmm. itu berkah dari Allah. Hmm. Ibu akan merasakan di batin tenang. Tenang ya? Tentunya nanti kita akan lanjutkan Baik. di ya. Tetap bersama kami pemirsa dengan kesimpulan yang akan diberikan oleh Kokolim. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai hamba-hambanya itu ternyata bisa kita lihat ya Koh ya. Uh. Salah satunya apa ya, Koh yang bisa kita lihat bahwa oh hidup seorang ini berkah-berkah tidak hanya terhadap materi ya Koh ya. Kalau materi mungkin kita bisa lihat oh, orang itu kaya berarti berkah, sukses berarti berkah. Tidak dinilai dari situ ya Koh ya. Dinilai dari apa Koh? berkah itu kan ziyadatul khair. Mm -hmm. Kalau kebaikan terus datang kepada kita itu barokah, Bu. Mm -hmm. Pandangan tentram, mm -hmm. hati mm-hmm. tenang, semuanya tentram itu barokah. mm -hmm tenang Bu. Orang yang sholat pasti tenang pasti eh, tenang Bu, tenang. Iya, iya. Bukan. Biar punya dikit uh, sedikit tapi berkah, tenang. Iya. Kan? Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih Semangat hidupkan gigi Prestasi mudah diraih Tapi bila hati busuk <laughs> Pikiran jahat merasuk Akhlak yang terpuruk Jadi makhluk terkutuk <laughs> Jagalah istri. Iya, <laughs> jagalah istri. Kata ibu, ibu jagalah suami. <laughs> gitu bu, eh bu ya. Hmm. hmm. Jadi begitu bu, hati tentam, tenang, itu barokah. Ya. Begini, kalau tanda barokah bu, doa sudah usaha, sudah ikhlas, sudah tanya tawakal, serahkan kepada Allah. Kenapa bu? Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum boleh jadi kita benci kepada sesuatu itu baik menurut Allah buat kita. Hmm. Wa anta an tuhibbu wa huwa Boleh jadi kita cinta kepada sesuatu tidak baik itu menurut Allah buat kita. Jadi ibu kalau punya anak nih biar barokah Bu. Hmm. Sudah dapat orang Bu punya anak gadis nggak Bu? Hmm. Bu punya Bu ya? Nah, Semangat emang mau punya Bu. <laughs> Bu kamu udah punya istri Bu, udah punya anak <laughs> Bu punya anak gadis nih. Biar barokah gimana? Sudah dilamar orang. Bu, sudah kawal sudah sudah perundangan, undangan eh tiba-tiba ibu anaknya batal pernikahan hmm. itu barangkali jadi barokah loh. jangan stres hmm, iya, iya. oh barokah Kenapa Bu? Barangkali yang lamaran anak kita ini Bu belum soleh Bu. Iya. Ibu kan selalu berdoa Bu. Ya Allah berikan anak saya pasangan yang soleh ya Allah. Barangkali yang tadi datang melamar belum soleh. Mm Memang dia datang pakai mobilnya ganti-ganti mulu. Memang betul mobilnya ganti-ganti mulu. Tapi siapa tahu dia kerjanya di rental mobil. <laughs> Baru kata bu, Iya, iya. Nah, jadi punya kesibukan begini. Koko punya hmm. uh, punya apa uh, ada seorang jamaah cerita begini. Jamaah ini suatu hari mau berangkat keluar kota. Dia sudah pesan tiket dua minggu sebelumnya. Ketika di hari keberangkatan, Bu, dari rumah menuju ke bandara, itu di tengah-tengah jalan ban mobilnya meletus. Hmm. Ganti roda, ganti ban, butuh waktu. Sampai di bandara, pesawat checking sudah tutup alias tertinggal hmm. pesawat. Kasihan deh lo kan begitu ya. Hmm. tertinggal pesawat bu, dia dongkol, dia sakit hati, dia hmm. kecewa, dia marah-marah itu yang jaga konter itu. Maaf Sopirnya dia maki-maki, wah dia nggak terima bu. Subhanallah. 15 menit kemudian dia sangat bersyukur dan sujud syukur, meneteskan air mata. Ternyata kenapa Mbak Jidian? Ternyata pesawat yang tidak jadi dia tumpangi ketika mau terbang kecelakaan. Siapa yang selamat Bu? Satu-satu yang selamat tanpa proses adalah dirinya yang tidak jadi berangkat. 15 iya. menit tertinggal pesawat dianggap musibah. 15 menit kemudian dianggap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau sudah doa, berangkat rumah nih, nilai tawakal tawakkaltu Allah. Karena Allah, Bu. Kenapa? Karena Allah doa sudah, usaha sudah, berangkat dengan baik. Eh, masih jadi mata Rabu. Ikhlas. Mm-hmm. Kenapa? Imam ibu terus mengatakan madamalillahi tatimmu. Segala sesuatu ibu, kalau karena Allah pasti akan sempurna. Mm-hmm. Wa madamali ghairillahi hatin. Segala sesuatu kalau bukan karena Allah pasti akan menyesal. Mm-hmm. Doa sudah, sahabat ikhlas dia serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi setelah itu itulah yang terbaik Allah berikan buat dia gitu jadinya kok istilahnya kita sudah berencana ya tapi baik lagi Allah yang menentukan Allah yang ya. menentukan ya Allah punya skenario cerita hmm. sendiri untuk kita sebagai ah, ah. hamba-hambanya ya. Tapi ketika Allah menentukan, betul. Ketika Allah menentukan maka uh, harus kita berbaik sangka. Iya. Kan ana ingazani abdi. Dalam sebuah hadis Allah hmm. mengatakan aku berbuat sangka hamba. Iya. Maka kita optimis kepada Allah. Terus kalau kita belum dikabulkan, iya. itulah Bu orang Islam itu ketika dia berdoa, Bu, mm -mm. usaha, mm Allah itu memberikan orang Islam apa? Dunia dan akhirat. Di dunia itu tiga, nanti di akhirat tujuh, Bu. Mm. Kalau nggak dikabulkan, nanti diganti di akhirat semuanya, Bu. Iya, iya, iya, iya. Kenapa sih orang yang tidak ibadah kepada dikasih semuanya, Bu? Itulah kalau orang tidak beribadah kepada Allah. Dia apa? Rabbana wa minhum mayakulu rabbana atina fid dunya wa malau fil akhirati min khalaq. Dia minta dunia dikasih bu, tapi tidak iya. tidak tidak dapat bagian di akhirat. Betul. Sementara orang yang beriman apa bu? Wa minhum mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Dunia dapat, akhirat juga dapat. Jadi nggak ada istilahnya kata-kata Allah nggak ada sama saya. Nggak ada. Ya. Hmm misalnya kita udah hidup diberi hidup sama Allah bersyukur ya bu ya malah nyalain Allah lagi gitu ibu-ibu ada yang nangis iya <laughs> toh. kok ternyata karena udah kecapean gitu <laughs> iya kok nah berarti dalam duit ini kita pun meraihnya harus dengan sabar dan syukur ya kok ya gitu nah sabar syukur ini kan sebagian dari, uh, disebut iman ya kok ya iya. nah, untuk bagian dari iman bagian dari iman oke okay. nah untuk Hmm. dapat duit terus bersyukur. Hmm. Bersyukurnya itu dengan cara apa kok? Nah, tadi kan dari bahas Mbak ya. Bersyukur hmm. salah satunya dengan sholat. Hmm, hmm, hmm Sholat Bu ya, doa itu kan sholat. Kenapa dengan sholat Mbak Cici? Hmm. Tadi kan hadisnya begini Bu. Doa usilahul mukminin. Doa itu merupakan senjatanya orang mukmin. Hmm. Wa nurus wati wal cahaya langit dan bumi. Wa imaduddin, tiangnya agama. Sementara sholat hadis Rasulullah apa Bu? As-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Ya. Jadi doa selalu dengan sholat iya, kaitannya. Iya, Hampir gitu. semua bacaan dalam sholat itu mengandung doa. doa. Itu ya Bu ya. Iya. Sekarang duit Bu. Bahasa Inggrisnya apa Bu? Man. Do it. Oh, lakukan. Lakukanlah. Hmm, <laughs> iya, Kok terima kasih banyak ya. Iya, Maksudnya sudah Vinci, iya Vinci, ah, ah, iya Vinci Saisen. sayonara. Oh iya. Nah, bukan sarasem. Oh. <laughs> terima kasih kok ya waktu ibunya salam untuk keluarga ya kok ya. Ibu-ibu eh Makasih ya Bu. <laughs> Saya jadi ikut-ikut deh. Makasih ya Bu ya. Salam untuk keluarga ya. Hati di jalan ibu-ibu. Terima kasih juga. Salam untuk keluarga. Insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih juga pemirsa atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbu setiap hari Senin sampai Jumat setengah empat pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu besok pagi ya pemirsa ya. Seperti biasa sebelum berpisah menuntut ilmu suatu kewajiban. Tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkan. Di pikirannya pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.